Kemudian beliau menyebutkan subbab ta'rifu naibil fa'ili yaitu definisi dari naibul fa'il wa ma yatarattabu ala hadfil fa'ili dan apa-apa yang menjadi akibat atau konsekuensi dari dihapusnya fa'il. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-242. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili. Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan yanubu maf'ulun bihi an fa'ili. Maf'ulun bihi itu dapat menggantikan atau mewakili fa'il. Fima lahu dan juga di dalam atau menggantikannya itu di dalam seluruh hukum-hukum yang dimiliki oleh fa'il juga kanila hmm. khairu naili. Contohnya itu adalah ya telah diraih atau telah didapatkan sebaik-baik pemberian. Maka di sini lafat hmm. khairu itu adalah naibul fa'ili. Karena asalnya adalah nala khaira nailin dia telah mendapatkan sebaik-baik pemberian. Kemudian fi'il nala tersebut itu dijadikan fi'il majhul menjadi nila, kemudian maf'ulun bihi tadi khaira menjadi marfu. Ya dibaca khairu. Kemudian kedudukannya sebagai naibul fa'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini naibul fa'ili yang dimaksud dengan naibul fa'il ismun marfu'un lafdhan au mahallan yaitu isim yang marfu secara lafat ataupun secara kedudukan yahillu mahallal fa'ili indama yuhdhafu di mana isim marfu tersebut itu menempati kedudukan fa'il ketika fa'il tersebut dihapus. Wa yubnal fi'lu lil majhuli. Dan bentuk dari fi'il tersebut itu dibuat menjadi fi'il majhul. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini yuqalu al-fi'lul mabniyu lil majhuli. Ini mengenai istilah. Jadi ada yang menyebutkannya fiil yang seperti ini, fiil yang memiliki naibul fa'il itu disebut fiil mabni, ya fiil yang dibentuk atau dibangun untuk yang majhul. Karena dianggap eh, pelakunya itu tidak diketahui atau disamarkan. Wa yuqalu dan juga dikatakan al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini juga istilah yang masyhur yaitu fi'il yang fa'ilnya itu tidak disebutkan. Wal awwalu aqsaru Dan yang pertama, penyebutan pertama yaitu al-fi'lul mabni yulil majhuli itu lebih ringkas wasani ataku. Sedangkan penyebutan yang kedua yaitu al-fi'lul lam yusam fa'iluhu itu lebih rinci, lebih detail. Mengapa lebih rinci? Li'annal fa'ila qad yakunu ma'luman. Karena terkadang pelaku dari perbuatan tersebut itu diketahui fayufdhafu li ghorodin. Kemudian fa'il tersebut dihapus karena adanya suatu tujuan. Kaqawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu do'ifa. Wa khuliqal insanu do'ifa. Dalam surat An-Nisa, ayat ke-28 manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau dilihat secara yang Arab saja, ya khuliqa ini itu fiilnya mabni lil majhul. Ya, jadi seolah-olah pelakunya tidak diketahui. Namun dalam ayat ini kita pasti tahu siapa yang melakukan perbuatan penciptaan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelakunya itu ma'luman. Fayuhdhafu li ghorodin. Akan tetapi dihapus karena adanya suatu tujuan. Ya, karena itu di sini yang lebih detail al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, tetapi diketahui. Karena itu istilah majhul kurang tepat di sini. Kita kembali ke atas. Nahwu contoh dari uh, fiil majhul atau contoh dari sebuah jumlah akroma Khalidun al-ghariba akroma Khalidunil ghariba Khalid memuliakan orang asing tersebut maka di sini akroma adalah fiil kemudian Khalidun adalah fa'il kemudian al-ghariba adalah maf'ulun bihi Fayuqalu, maka ketika fiil tersebut diubah menjadi fiil lil majhul, itu menjadi ukrima. Ukrimal ghoribu. Orang asing tersebut itu dimuliakan. Menjadi kalimat yang pasif dalam hal ini. Maka al-ghoribu itu tadinya adalah maf'ulun bihi dalam akroma lidunil ghoriba. Akan tetapi karena fiilnya berubah, bentuknya menjadi fi'il majhul, maka yang tadinya maf'ulun bihi itu berubah menjadi naibul fa'il, yaitu al-ghoribu. Fal-ghoribu naibu fa'ilin marfu'un lafzan. Maka lafat al-ghoribu itu naibul fa'il yang marfu' secara lafat. Wanahwu dan juga contoh yang lain, salam alal ladhi alqal muhadorota. Ya, salam tu alalladhi alqal muhadorota. Saya memberikan salam kepada seseorang yang menyampaikan ceramah tersebut. Maka di sini pelakunya adalah saya. Fatakulu, maka ketika kita jadikan sebagai fi'il majhul, sulima alalladhi alqal muhadorota. Telah diberikan salam bagi seseorang yang menyampaikan ceramah tersebut. Faljar ruwal majaruru fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Maka jar majarur alalladhi kemudian alqal muhadorota itu menempati kedudukan rofa sebagai naibul fa'il maka inilah yang disebut dengan marfu'un mahallan. Kalau yang marfu'un lafdhan yang tadi, ukrimal ghoribu. Kemudian beliau melanjutkan, Watta'biru bina ibil fa'ili ahsanu minat ta'biri bi al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu. Dan pengungkapan atau penyebutan istilah dengan naibul fa'il itu lebih baik daripada menyebutnya dengan al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu. Ini juga salah satu penyebutan bagi naibul fa'il, yaitu maf'ul bagi fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Mengapa naibul fa'il itu lebih baik menurut beliau? li'annahu akhsaru. Karena penyebutan naibul fa'il itu lebih ringkas. Wali annan naiba anil fa'ili la yalzamu an yakuna maf'ulan bihi. Dan juga karena yang namanya pengganti dari fa'il atau naibul fa'il itu tidak selalu berupa maf'ulun bihi faqad yanubu ghairuhu. Terkadang yang menggantikan fa'il itu adalah selain maf'ulun bihi. Jadi terkadang selain maf'ul bih itu dapat menggantikan fa'il. Kadzarfi, ya seperti dzaraf, wal jarri wal majruri dan juga jar majrur, wal masteri dan juga master. Kama sayati insya'allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya nanti, insya'allahu ta'ala. Kemudian faida urida hadful fa'ili li gharadin lafdhiyyin au ma'nawiyyin. Maka jika dikehendaki penghapusan fa'il karena adanya suatu tujuan, baik tujuan tersebut tujuan secara lafadznya atau tujuan secara maknanya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-aghradul lati min ajliha yukhdhaful fa'ilu min mabahithil balaghiyina fi ilmil ma'ani. Tujuan-tujuan di mana karena tujuan tersebut, fa'il itu dihapus, itu merupakan pembahasan para ulama balaghah di dalam ilmu ma'ani. Ya, ilmu ma'ani merupakan salah satu cabang dari ilmu balaghah. Beliau melanjutkan, faminal agradil lafdhiyati al-muhafadhatu 'ala Ya. Maka di antara tujuan yang berupa lafat, tujuan penghapusan fa'il yang tujuannya berupa lafat, itu adalah menjaga saja. Ya, menjaga saja atau menjaga rima ya, atau apapun yang bagi, merupakan bagian dari ilmu syair. Karena kita mengetahui syair itu memiliki aturan. Syair apapun. Termasuk kalau dalam bahasa Indonesia kita memiliki misalnya pantun atau gurindam itu semua memiliki aturan. Ya, aturan dari saja atau rima. Maka dalam ilmu arut, ya, ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan syair, itu juga ada saja yang harus dijaga. lihim, sebagaimana ucapan mereka. Man tabat sariratuhu humidat rotuhu. Barang siapa yang sesuatu yang disembunyikan darinya itu sesuatu yang baik, maka kisah hidupnya itu pasti terpuji. Ya, karena sari roh sesuatu yang disembunyikan oleh manusia itu bisa jadi sesuatu yang buruk, ya dosa, maksiat atau sesuatu yang baik, ya amalan-amalan yang ingin disembunyikan. Maka jika sesuatu yang disembunyikan itu baik, maka kisah hidupnya itu akan terpuji. Maka kita perhatikan di sini tobat sari rotuhu ya. Jadi ada akhirnya tuhu seperti itu. Maka kalau misalnya jumlah setelahnya itu dibuat menjadi fiil maklum, Maka tidak akan akhirnya tuhu. Ya. Misalnya menjadi hamida sirotahu, yaitu jadi rusak sajaknya. Kehilangan hami, kehilangan tak taknis, ya tobat, humidat, itu kan jadi ada tak taknisnya. Kemudian sarirotuhu, ya, kalau dibuat si rotahu itu sajaknya juga berbeda. Maka supaya sama, tobat sarirotuhu, humidat rotuhu Untuk menjaga sajaknya, maka dibuat menjadi majhul. Awir raghbati, maaf, awir raghbatu fil ijazi. Atau salah satu tujuan penghapusan fa'il yang tujuannya berupa lafat, itu adalah keinginan untuk meringkas. Kita tahu dalam ilmu balaghah, ada kalanya berbicara dengan ringkas itu lebih baik ya ijaz. Maka kita tahu yang namanya ijaz paling mudah ya menghapus sesuatu. Ya, yang tadinya fiil, fa'il kemudian maf'ulun bihi, kalau fa'ilnya dihapus hanya tinggal dua unsur, yaitu fiil dan naibul fa'il saja. Nahwu contohnya lamma hafizat talibul qur'ana kufi'a tatkala seorang pelajar itu menghafalkan Al-Qur'an, ya tatkala seorang pelajar menghafalkan Al-Qur'an, maka dia akan dicukupi. Maka di sini kita melihat bahwa kufi'a itu asalnya adalah dari kafa'a. Ya kafa'a. Misalnya lamma hafidhat talibul qur'ana kafa'allahu taliba ya Allah akan mencukupkan pelajar tersebut. Maka di sini ingin diringkas, ya ingin diringkas sehingga dicukupkan dengan kufi'a. Ya kufi'a itu eh, nah ibul fa'ilnya berupa domir mustatir yang kembalinya kepada at-talibu menjadi ringkas. Wa minal agradil ma'nawiyyati al-ilmu bihi dan di antara tujuan penghapusan fa'il, yang tujuan tersebut berupa tujuan maknawi, yaitu ketika pelaku dari perbuatan tersebut memang sudah diketahui. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-28, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka perhatikan, siapapun yang membaca ayat ini itu mengetahui, ya al-ilmu bihi, mengetahui siapa yang menciptakan manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Au adamul faidati min zikrihi, atau tujuan penghapusan fa'il yang maknawi, itu adalah Ya, tidak ada manfaat atau faidahnya ketika pelakunya disebutkan. Nahwu contohnya, suriqo kitabi. Kitab saya dicuri. Mengapa tidak ada faidahnya disebutkan pelakunya? Li'annaka la ta'rifus sariqo. Karena engkau tidak mengetahui siapa yang mencuri kitab tersebut. Au qasdul ibhami ala sami'i atau tidak disebutkannya fa'il tujuannya yang berupa tujuan maknawi itu adalah memang maksudnya supaya samar bagi pendengar. Ya, memang tujuannya untuk menyamarkan bagi pendengar. Nahwu contohnya tusaddaqu bi alfi riyalin. Ya tusaddaqu bi alfi riyalin disedekahkan seribu rial. Ya, maka seseorang mungkin bersedekah seribu rial tanpa ingin diketahui bahwa dia itu bersedekah seribu rial. Maka disamarkan siapa pelakunya dengan dihapuskannya fa'il. Ila ghoiri dhalika minal agrodi. Dan juga tujuan-tujuan lain dari tujuan penghapusan fa'il. Ini ada dalam pembahasan ilmu balaghah. Kita kembali ke atas. idza urida hadful fa'ili li gharadin lafdhiyyin au ma'nawiyyin Maka jika dikehendaki dihapuskannya fa'il karena tujuan lafzi atau maknawi tarattaba ala hadfihi amroni. Maka penghapusan fa'il tersebut mengakibatkan atau berkonsekuensi pada dua perkara al awalu perkara yang pertama yang menjadi konsekuensi taghyiru sighatil fi'li yaitu berubahnya bentuk fi'il. Ya, ini sudah kita pelajari dalam ilmu sorof, bahwa bentuk fi'il majhul itu berbeda dengan fi'il ma'lum. Athani, kemudian konsekuensi atau akibat yang kedua, iqamatu naibin anhu yaitu ada sesuatu yang menjadi pengganti bagi fa'il. Yahillu mahallahu, yang dia dapat menempati kedudukan fa'il. Wa ya'khudhu kathiran min allati taqaddamat fi babil fa'ili. Dan juga naibul fa'il itu mengambil banyak hukum-hukum yang telah berlalu penjelasannya dalam bab fa'il. Atau dengan kata lain, banyak hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il, itu berlaku juga bagi naibul fa'il. Wahia dan hukum-hukum tersebut adalah al-awwalu annahu yurfa'u. Sebagaimana fa'il itu marfu, maka naibul fa'il juga marfu. Afani kemudian yang kedua an yata'akhkhara an amilihi. Sebagaimana fa'il itu diletakkan setelah amil, maka naibul fa'il juga diletakkan setelah amil. Fala yajuzu taqaddumuhu alaihi. Dan tidak boleh naibul fa'il itu mendahului amilnya. Atsalitsu yang ketiga annahu yakunu umdatan bahwa naibul fa'il itu menjadi umdah ya, menjadi pondasi bagi jumlah karena kita mengetahui bahwa fi'il itu umdah jelas kemudian fa'il itu umdah nah maf'ulun bihi itu asalnya itu adalah fadlah tambahan Ya, bukan sesuatu yang menjadi pondasi jumlah yang harus ada. Namun ketika berubah menjadi naibul fa'il, dia berubah menjadi umdah. Wa juz'an asasiyan fil jumlati dan menjadi bagian yang utama dari sebuah jumlah. ar yang keempat nisu amilihi ahyanan yaitu ketika naibul fa'ilnya mu'annath, maka amilnya juga taknif Walaupun ahyanan tidak selalu. Ini juga hukumnya sama dengan hukum fa'il. Al-khamisu, hukum yang kelima, tajarradu amilihi min alamati tasniyatin au jam'in. Yaitu misalnya ketika naibul fa'il itu musanna atau jamak, maka amilnya kosong atau tidak mengandung tanda tasniyah atau jamak. Ila ghairi dzalika mimma ya'khudhuhun naibu 'anil fa'ili. Dan juga hukum-hukum lain yang naibul fa'il itu mengambil hukum dari fa'il. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yanubu maf'ulun bihi an fa'ili ila akhirihi. Ay, maksudnya, yanubul maf'ulu bihi anil fa'ili fi mastaqorrolahu minal ahkami. Yaitu maf'ulun bihi, itu menggantikan fa'il dalam hal-hal yang atau hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Mithlu contohnya nila khairu nailin. Telah diperoleh sebaik-baik pemberian. Wal aslu asal dari jumlah tersebut nalal mustahiqqu na naili. Mustahik tersebut atau orang yang berhak menerima tersebut itu mendapatkan sebaik-baik pemberian. Wannailu wannawalu huwal ata'u dan annail dan annawal itu artinya adalah pemberian. Wal muraduhuna asyai'ul mu'to' dan yang dimaksud dengan nail di sini itu adalah sesuatu yang diberikan li'annahu ina batil maf'uli bihi. Ya, karena eh, dalam hal ini itu adalah permisalan dengan menggantikan maf'ulun bihi. Kan maf'ulun bihi menempati kedudukan dari fa'il. Yang menjadi naibul fa'il. Karena itu di takwil dengan asyai'ul mu'ta. Ya, al-mu'ta itu bentuknya maf'ul dari a'ta yu'ti. La li'ina batil masdari. Ini bukan merupakan penggantian dari masdar. Karena kalau al-a'ta itu masdar. Kita lanjutkan. Al-awwalu taghyiru suratil fi'li. Hukum pertama yang berlaku bagi naibul fa'il atau konsekuensi pertama yang berlaku ketika dihapuskannya fiil itu adalah bentuknya bentuk fiil tersebut berubah. Ya berubahnya bentuk fiil. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-243 sampai bait yang ke-246 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan fa awwalul fi'lit muman wal muttasil bil akhir iksir fi mudiyyin kawusil fa awwalul fi'li udmuman maka bagaimana bentuk perubahan fiilnya awwalul fi'li udmuman maka huruf pertama dari fiil tersebut dhammahkanlah wal muttasil bil akhiri iksir fi mudiyin. Dan jika fiilnya adalah fiil maldi, maka huruf yang bersambung dengan huruf terakhir, ya, atau mudahnya huruf sebelum huruf terakhir, itu kasrohkan. Ya, ketika fiilnya fiil maldi. Ya, ini kalau di dalam al-ajurrumiyah misalnya, kita tahu bahwa fa'inka nalfi'lu madiyan dzumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Maka ini serupa dengan itu. Ketika fiilnya madi, itu huruf pertamanya didommahkan, kemudian huruf yang sebelum akhirnya itu dikasrohkan. Ya, ka wusil. Ya, seperti contohnya wusila. Ya, asalnya wasola kemudian menjadi wusila. Wawu sebagai huruf pertama di dhammah, sod sebagai huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Kemudian beliau melanjutkan waja'alhu min mudhari'in munfatiha. Ya adapun kalau fiilnya fiil mudhari itu huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Ya ini juga sudah kita hafal dalam Acurrumiyah. Wa kana mudari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi fi, huruf pertama dari fiil tersebut didommahkan, kemudian huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Ka yantahi al-maquli fihi yuntaha. Ya, seperti fiil yantahi, ya intaha yantahi. Kemudian ketika dimajehulkan, itu menjadi yuntaha. Ya yang tadinya fathah, itu berubah menjadi dhammah karena huruf pertama. Kemudian huruf ha, karena itu adalah huruf sebelum huruf terakhir, yang tadinya kasrah menjadi fathah. Kemudian beliau melanjutkan, وَالثَّانِيَةَ لِيَةَ mutawaah Dan Jadikanlah huruf kedua bagi fiil yang kemasukan tak mutawa'ah. Ya, tak mutawa'ah itu ya nanti akan ada pembahasannya misalnya pada fiil tafa'ala. Maka tak yang di awal itu adalah tak mutawa'ah. Maka huruf keduanya yaitu huruf fa ya fa pada tafa'ala dijadikan apa? Kal awwali ja'alhu bila munaza'ah. Ya, yaitu jadikanlah huruf keduanya itu seperti huruf pertama. Bila munaza'ah dan tidak ada pertentangan di situ. Maka yang tadinya tafa'ala menjadi tufu'ila. Ya, fa'nya juga didomahkan sebagaimana huruf ta yang pertama wa bihamzil wasli dan fiil ya ini yang dimaksud dengan fiil di sini adalah fiil sulati mazid ya termasuk yang tadi sebelumnya namun yang kemasukan hamzah wasal ya seperti infaala ya ifta'ala maka huruf ketiganya itu kalau in itu adalah fa ya, kalau ifta'ala itu huruf Nah, huruf ketiganya diapakan? Kal awwali ja'alannahu kastuhliya. Ya, maka huruf ketiganya jadikanlah seperti huruf pertama. Maksudnya di dommahkan juga. Kastuhliya, contohnya adalah ustuhli. Kastuhli, ya, ustuhli. Asalnya adalah istahla, ya, istahla. Kemudian istahla ini Hmm, ya, karena istaghla ini itu diubah menjadi fiil yang majhul, maka hamzah wasal, yaitu huruf pertama, itu didommahkan, dibaca dommah. Kemudian huruf yang ketiga, yaitu ta, yang tadinya istahla, tadinya fathah, kemudian dibaca dommah juga, ustuhliya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan keempat bait ini taqaddama anna syartun niyabati 'anil fa'ili taghyiru suratil fi'li idzanan bihadhihin niyabati telah berlalu ya bahwa syarat di mana suatu kata itu dapat menggantikan fa'il atau syarat di mana adanya naibul fa'il pada suatu fi'il itu adalah berubahnya bentuk fi'il. Idzanan bihadhihin niyabati di mana perubahan fi'il tersebut itu menjadi pemberitahuan atau informasi bahwa ada naibul fa'il dalam jumlah tersebut. Wa tafsilu dzalika kal'ati dan perincian dari hal tersebut itu sebagaimana berikut. Al-awwalu yang pertama, idza kana al-fi'lu madiyan sahihal aini ketika fiilnya itu fiil madi dan ainul fiilnya itu huruf sahih. Ya, seperti tadi wasala. Ya ainul fiilnya yaitu huruf lam. Maka lam di situ adalah huruf sahih, bukan huruf mu'tal. Kemudian kholian minat tad'ifi. Kemudian syarat berikutnya fi'il madhi tersebut itu juga juga bukan fi'il mudha'af. Ya fi'il mudha'af di mana ainul fi'il dan maaf ainul fi'il tadi ya. Berarti wasola tadi itu adalah huruf sotnya, ya maaf, huruf sadnya itu adalah huruf sahih, bukan huruf mu'tal. Kalau seperti wasola tadi, berarti huruf sotnya berupa ainul fi'il. Kemudian kholian minat tad'ifi. Dan fi'il tersebut itu kosong dari tad'if. Artinya bukan fi'il mudha'af. Nah, kita tahu fi'il mudha'af itu yang ainul fi'il dan lamul fi'ilnya itu sama hurufnya. Seperti marro, ya asalnya kan maroro. Kemudian kolla, itu kof, lam, lam, yaitu tad'if. Maka ketika fi'il madhi yang ainul fi'ilnya sahih, kemudian bukan mudha'af, wajaba dhammu awwalihi. Maka wajib didommahkan huruf pertamanya. Wa kasruma qabla akhirihi. Dan juga mengkasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. In lam yakun maksuron min qablu. Jika huruf kedua atau huruf sebelum huruf terakhir itu sebelumnya bukan kasroh harokatnya. Kita lihat catatan kaki ya'ti bayanu hukmi mu'allil aini wal mudha'afi insyaallahu. Nanti akan datang penjelasan fi'il majuhul di mana huruf ainul fi'ilnya itu adalah uh, huruf mu'al, ya, bukan huruf sahih. Dan juga pembahasan ketika fiil tersebut adalah mudha'af. Nanti akan datang penjelasannya. Insya Allah. Nahwu, contoh dari perubahan bentuk fiil ini adalah Fatahal amalu babar rizqi. Amalan itu dapat membuka pintu rezeki. Fayuqalu, maka ketika dijadikan ketika ba, ketika baba sebagai maf'ulun bihi itu dijadikan naibul fa'il itu diubah futiha babur rizqi nah, telah dibuka pintu rezeki maka yang tadinya fataha itu huruf pertamanya didommahkan ya kemudian huruf sebelum huruf terakhir yaitu ta itu dikasrohkan dan di sini kita lihat ainul fi'ilnya yaitu ta itu huruf sahih. Dan ini juga bukan mudha'af. Wa nahwu, contoh yang berikutnya, syaribal maridul asala. Orang yang sakit tersebut telah minum madu. Maka syariba ini fi'il maudi yang huruf ainul fi'ilnya itu uh, huruf sahih. Akan tetapi huruf sebelum huruf terakhirnya, yaitu ro, itu sudah kasroh. Maka tidak lagi perlu diubah. Maka fayuqalu, maka dikatakan syuribal asalu. Madu tersebut telah diminum. Athani, perincian yang kedua, idza kanal fi'lu mudhari'an. Jika fi'ilnya fi'il mudhari'. Wajaba fi kulli halatihi dhammu awwalihi wa fathu ma qabla akhirih. Maka wajib dalam seluruh keadaannya, keadaan fi'il mudhari tersebut, didommahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Illam yakun maftuhan min qablu. Jika huruf sebelum huruf terakhirnya, itu bukan fathah sebelumnya. Nahwu contohnya, yahtarimun nasul alima. Para manusia memuliakan ulama tersebut. Ya, maka yahtarimu fi'il annasu fa'il al-alima itu maf'ulun bihi. Fayuqalu maka ketika diubah menjadi fi'il majuhul, menjadi yuhtaromul alimu. Ya, ulama tersebut dimuliakan. Maka yang asalnya yahtarimu, maka huruf pertamanya diubah menjadi dhammah, ya, harokatnya. Kemudian huruf sebelum huruf terakhir, yaitu ro, difathahkan. Ya, ini contoh yang fiil yang sebelumnya harokat huruf terakhir huruf sebelum huruf terakhirnya bukan fathah. Wanahwu kemudian contoh berikutnya di mana huruf sebelum huruf terakhirnya adalah fathah ya, yaitu yata'allamu Khalidunin nahwa. Khalid mempelajari ilmu nahwu. Maka huruf lam yaitu huruf sebelum huruf terakhir itu sudah fathah. Ya, maka ketika diubah menjadi majhul fayuqalu maka dikatakan yuta'allamun nahwu. Ilmu nahwu dipelajari. Karena lam sudah fathah, tidak perlu diubah. Sedangkan ya itulah yang diubah menjadi dhamma. Wa qad yakunul fathu muqaddaran. Dan terkadang fathah yang ada pada atau fathah yang ada pada huruf sebelum huruf terakhir itu kadang fathah muqaddar. Mislu contohnya yasumul muslimuna ramadhana orang-orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, maka fayuqalu maka dikatakan yusamu Ramadanu. Ya. Ya, maknanya tetap sama ya, dipuasakan pada bulan Ramadan. Maka di sini tadinya yasumu menjadi yusamu. Kita lihat di situ ada alif. Maka karena alif itu tidak diberikan Ah, fathah tidak dapat diberikan harokat, maka fathahnya adalah fathah muqaddar. Tetapi di sini kita lihat hurufnya bukan huruf sahih. Nanti akan ada pembahasannya. Athalifu yang ketiga, Iza kanal filu mabadu'an bita ilmu tawa'ati. Yaitu ketika fi'il itu diawali dengan tak mutawa'ah. Kita lihat catatan kaki. Apa itu mutawa'ah? Al-mutawa'atu qabulu atharil awwali fithani. Yaitu pengaruh dari fiil yang pertama itu diterima oleh fiil yang kedua. Jadi ada dua fiil. Fiil yang pertama itu pengaruhnya diterima oleh fiil yang kedua. Ma'at talaqishtiqaqan dan syarat yang kedua, kedua fiil tersebut harus memiliki ya pertemuan atau kesamaan huruf, ya kesamaan huruf inti dari fiil. Ya, jadi yang pertama fiil kedua menerima pengaruh dari fiil yang pertama, kemudian kedua fiil tersebut itu huruf inti fiilnya itu harus sama. Ya, ada istiqok. Nahwu contohnya alam tuhul mas'alata fa ta'allamaha. Saya mengajarkannya suatu permasalahan, maka dia sedang mempelajari permasalahan tersebut. Maka fiil yang pertama yaitu allama. Ya, allama. Itu mengikuti wazan fa'ala. Dan itu penyusunnya ain, lam dan mim. Kemudian pengaruhnya diterima oleh fiil yang kedua, yaitu ta'allamaha. Karena saya mengajari, maka dia belajar. Maka ta'allama itu mengikuti wazan tafa'ala, itu juga penyusunnya ain, lam, dan mim. Maka ini ada mutawa'ah di situ. Bikhilafi, maka mutawa'ah itu tidak masuk ke dalam dorob tuhu fa ta'allama saya memukulnya, maka dia merasa kesakitan. Ya, maka di sini lama itu bukan mutawa'ah. Karena apa? Walaupun lama itu menjadi pengaruh bagi fiil yang pertama, tetapi li'adami talaqil fi'laini fil istiqaqi. Ya tidak adanya pertemuan dari kedua fiil dari segi istiqaq ya dari kesamaan huruf inti dari fiilnya karena doroba dan dari e, hamzah lam dan mim wa minal hurufil lati tadullu alal mutawa'ati atta'u fi awwalil fi'lil madhi dan di antara huruf-huruf yang menunjukkan akan terjadinya mutawa'ah itu adalah huruf ta yang masuk ke dalam atau masuk ke awal dari fiil madhi. Ya seperti tafa'ala, ya tafa'ala. Kama fil mithali, sebagaimana dalam contoh. Kita kembali ke atas. Ya, idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'il mutawa'ati, yaitu ketika fiil tersebut didahului oleh tak mutawa'ah. Wa mithluha kullu ta'in taksuru ziyadatuha adatan. Dan juga setiap ta yang ya penambahannya itu banyak ditemui. Ya. Maka wajaba dhammul harfi tsani ma'al awwali maka wajib mendomahkan huruf yang kedua bersama dengan huruf yang pertama Nahwu contohnya, ta'allama Hisyamunin nahwa. Hisyam mempelajari ilmu nahwu. Fayuqalu maka dikatakan ketika diubah menjadi fi'il majhul, tu'alliman nahwu. Ya tu'alliman nahwu. Nah, ilmu nahwu dipelajari. Maka di sini huruf pertamanya adalah tak mutawaah, didommahkan. Kemudian huruf keduanya itu juga wajib di dhammah menjadi tu'ul lima. Wa tafaddala as-sadiqu biziyarati. Dan uh, seorang atau sahabat tersebut mem mempersilakan untuk dikunjungi. Ya, untuk mempersilakan untuk berkunjung. Maka tafaddala itu fi'il madhi yang kemasukan tak mutawa'ah. Fayuqalu, maka dikatakan ketika diubah menjadi fi'il majhul, tufuddila bizziyaroti. Ya, dipersilakan untuk berziarah. Maka sama, di sini huruf pertama yaitu tak mutawa'ah didommahkan, huruf keduanya yaitu fa itu juga didommahkan. Ar-rabi'u yang keempat, idza al madhi mabdu'an bihamzati waslin. Yaitu ketika fi'il madhi itu didahului oleh hamzah wasl. Kita lihat catatan kaki. Taqaddama fi babil mu'arrafi biadatit biadatit ta'rifi. Telah berlalu dalam bab al-mu'arraf biadatit ta'rif anna hamzatal wasli bahwa yang dimaksud dengan hamzah wasol itu adalah kullu hamzatin tathbutu fili betidai wa tasqutu fit Yaitu hamzah wasol yang muncul ketika dia ada di awal suatu kata atau di awal suatu jumlah, itu dia muncul, akan tetapi ketika ada di pertengahan jumlah, itu dia hilang, tidak dibaca. Wa min mawadhi'iha al-fi'lul madhil khumasiyyu dan di antara munculnya hamzah wasal atau tempat munculnya hamzah wasal itu adalah pada fiil madhi yang khumasi. Ya khumasi di sini maksudnya e, penyusunnya itu lima huruf. Ya, tetapi kalau di istilah sorof itu mut, fiil sulasi mazid biharfaini. Fiilnya, fiilnya itu sulasi, tetapi ada tambahannya dua huruf. Tapi bisa juga disebut khumasi karena huruf penyusunnya lima. Kantolako, ya, seperti fiil intolako, itu ada lima huruf. Wasudasiyu, dan juga fiil madi yang sudasi, yaitu yang asalnya adalah fi'il tulati yang mazidnya tiga huruf. Kastakhroja, contohnya adalah fi'il istakhroja. Kita kembali ke atas. Idza kana al-madhi mabdu'an bi hamzati waslin, jika fi'il madhi itu didahului oleh hamzah wasol, fa inna thalithahu yudhammu ma'a awalihi. Maka huruf ketiganya itu didommahkan bersama dengan huruf pertamanya. Nahwu contohnya, i'tamadal muslimu alallahi. Seorang muslim itu bergantungnya hanya kepada Allah. Fayuqalu, ya maka dikatakan ini mengikuti, ini i'tamada itu khumasi. Ya, atau Eh, sulasi mazid biharfaini. Maka di sini mengikuti wazan ifta'ala. Ketika diubah menjadi fiil yang majhul, fayuqalu maka dikatakan u'tumida 'alallahi. Ya, digantungkan hanya kepada Allah. Maka di sini hamzah wasal sebagai huruf pertama didommahkan. Kemudian, kan, kemudian huruf ta sebagai huruf ketiga itu juga didomahkan bersama huruf pertama. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan anil awwali wathani, yaitu mengenai uh, huruf pertama dan huruf kedua. Fa awwalul fi'li udmuman ila akhirih. Ai maksudnya inna al fi'lil mabni lima lam yusamma fa'iluhu bahwa huruf pertama dari fi'il hmm. itu mungkin anil awali wasani itu mengenai bait yang pertama dan bait yang kedua dari pembahasan ini. Jadi Ibnu Malik rahimahullahu taala mengucapkan atau mengatakan mengenai bait yang pertama dan bait yang kedua dari bagian ini ai maksudnya inna awwalal fi'lil mabni lima, lima lam yusamma fa'iluhu yudammu fil madi wal mudhari'i yaitu huruf awal dari fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu atau fi'il majhul ringkasnya itu huruf pertamanya selalu didomahkan baik dalam fi'il maudhi maupun mudhari. Wa annal harfal muttasila bil akhiri yuksaru fil maudhi Dan huruf yang bersambung dengan huruf terakhir atau huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan pada fi'il maudhi Mithlu wusila. Ya, wusila. Asluhu, asal dari wusila, itu adalah wasola kolidun rahimahu. Khalid itu menyambung ikatan kekerabatan. Fatakulu, maka ketika dimajahulkan, engkau katakan, wusilatir rahimu. Ya, wusilatir rahimu. Ikatan kekerabatan disambung. Maka asalnya wasola menjadi wusilat huruf pertama didommahkan, kemudian huruf terakhir sebelum lam atau huruf sebelum huruf terakhir, yaitu sod di sini, itu dikasrohkan. Wa yuftahu fil mudari'i. Dan huruf yang bersambung dengan huruf terakhir, artinya huruf sebelum huruf terakhir, itu difathahkan pada fi'il mudarii. Mithlu contohnya, yantahi. Ya, fi'il yantahi fayuqalu fihi yuntaha. Maka dikatakan yuntaha. Huruf pertama didommahkan, kemudian huruf sebelum huruf terakhir yaitu ha difathahkan. Wa ma'nahu dan makna dari yantahi itu adalah yamilu. Yamilu, condong atau bersandar. Mithlu contohnya yantahir rajulu ila syajarati lelaki tersebut bersandar ke sebuah pohon, ke pohon tersebut. Ai yamilu ilaiha, maksudnya bersandar kepadanya. Wayat tajihu nahwaha. Ya, bersandar dan ya cenderung atau menghadap ke arahnya. Waqala anithalifi dan berkata tentang bait yang keempat, bait yang keempat dari pembahasan ini wathaniyata liyatal mutawa'ah ila akhirih ai maksudnya ija'alil harfa tsaniya madmuman kal awwali jadikanlah huruf yang kedua itu dhammah diharokati dhammah sebagaimana huruf yang pertama nal awalu ta al mutawa'ati. Jika huruf yang pertama itu adalah ta mutawa'ah. Idh la niza'a fi dhalika. Ya, sedangkan tidak ada pertentangan dalam hal tersebut. Ai la khilafa fihi. Maksudnya tidak ada pertentangan dalam perkara tersebut wa qayyada taliyaha bikaunihi thaniyan. Beliau membatasi, ya Ibnu Malik rahimahullahu taala membatasi at-taliya dengan keadaannya thaniyan. Kan beliau menyebutkan wa thaniyat taliya. Jadi huruf kedua yang bersambung. Ma'annahu huwa thani. Padahal yang bersambung dengan tak mutawa'ah itu ya pasti huruf kedua. Tetapi di sini diberikan qaid, ya, diberikan batasan bahwa huruf kedua yang bersambung dengan tak mutawa'ah. Ya, huruf kedua yang eh, mengikuti setelah tak mutawa'ah. Mengapa biha ala anna hadzal hukma khassun bil maudi? Untuk menjelaskan bahwa hukum ini itu khusus untuk fiil maudi li'anna taliyaha fil mudhari'i thalithun. Karena huruf yang bersambung dengan eh, tak mutawa'ah di mudhari' itu huruf ketiga. Ya, kenapa misalnya tafa'ala? Ya, maka huruf yang bersambung dengan tak mutawa'ah itu adalah huruf fa, huruf kedua. Tetapi ketika mudhari' yatafa'alu. Ya, fa-nya itu menjadi huruf ketiga. Fayabaqal amru alal asli min dhammil awwali wa fathi ma akhiri. Kemudian ya setelah hukum khusus tadi, maka ya tersisalah atau tinggal hukum yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya hukum asalnya yaitu huruf pertamanya di dhammah, kemudian huruf sebelum huruf terakhirnya di fathahkan. Ya. Ini untuk yang mudhari'. Nahwu contohnya yata'allamu Jabirunin nahwa. Jabir sedang mempelajari ilmu nahwu. Fayuqalu maka dikatakan kalau dimajrurkan yuta'allamun nahwu, ilmu nahwu dipelajari. Ya, kemudian waqala anir Rabi'i dan berkata Ibnu Malik rahimahullahu taala mengenai bait yang keempat wa thalithul ladhi bihamzil wasli dan maaf wa thalithal ladhi bihamzil wasli dan huruf ketiga bagi fiil madhi yang bersambung dengan hamzah wasal ila akhirihi, ay innal harfa thalitha minal fi'lil mabadu'i bihamzatil wasli yudammu kal awwali bahwa huruf ketiga dari fiil yang dimulai dengan hamzah wasal itu didommahkan seperti huruf pertama. Wa mathalalahu bil fi'li ustuhliya. Dan beliau e, memberikan contoh dengan fi'il ustuhliya. Al-mabniyi lil majahuli. Yang itu bentuknya dalam bentuk fi'il majahul. Wa asluhu dan asal dari fi'il ini itu adalah istahla solihunish syaroba ya istahla salihunis syaroba. Salih mendapati minuman tersebut manis. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.